Ada yang tanya, Van Ustaz, apakah bagi orang awam juga termasuk fanatik terlarang? Jika dia mengikuti salah seorang syekh saja dalam masalah fikih karena tidak mampu menelaah dalil-dalil yang ada. Barakallahu fikum. Nah, di zaman sekarang ini semuanya serba ada ya ikhwan. Nah, dan mudah untuk didapatkan. terkait dengan referensi-referensi dan segala macamnya itu banyak yang berbahasa Arab jelas yang terjemah-terjemah pun juga banyak artinya dia akan mampu membaca dengan sendirinya dari buku-buku tadi para klasikum argumentasi-argumentasi yang ada selagi dia mampu untuk itibaul hak ikuti itu prinsip siapapun baik dia orang yang alim atau orang yang awam ittibaul haq dalam masalah fikih atau dalam masalah-masalah yang lain dalam masalah fikih atau dalam masalah-masalah yang lain para ulama perkara yang kedua syekh yang baik syekh yang sunni ustadz yang sunni ustadz yang baik dai yang sunni dai yang baik itu tidak menanamkan sikap taklid dan sikap ta'assub kepada murid-muridnya walaupun dalam bab fikih Ustadz yang baik, dai yang baik itu akan menerangkan kepada umat ketika terjadi semacam ikhtilaf digambarkan secara global ikhtilaf yang ada dan dia dan dia rojikan dan diajari umatnya, diajari murid-muridnya bersikap dewasa, berjiwa besar untuk menerima khilafnya orang lain. Dan itu yang diajarkan ya para kewajib. Tanya yang maksud? Kalau masalahnya sepakat, ijma ulama, gamblang. Tapi ketika ada perkara-perkara khilaf, ustadz yang baik itu akan akan akan menerangkan kepada murid-muridnya. Masalah ini ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan demikian. Tapi menurut saya yang rosi adalah ini. Karena dalilnya demikian, demikian, demikian. demikian terus diajari berkembang antum sebagai murid-murid berkembang pelajari baca baca telaah dan ketika ada orang yang berseberangan e, pendapat dengan kita dalam perkara-perkara fikih semacam ini apalagi yang sama-sama kuat dalilnya toleransi diajarkan kepada muridnya sikap toleransi jangan kamu ingat jangan kamu ingat pegangi yang roce, amakan dengan konsekuensinya jangan mengingkari yang lain begitu diajari ittibaul haq, diajari ittibaul dalil, tidak diajari taklid, tidak diajari ta'assub. Itu ustaz yang sunni. Itu ustaz yang baik. Lain dengan ustaz-ustaz yang nggak beres. Hatta dalam perkara fikih langsung. Semua yang ada di sini ini daerah dakwah saya ya. Yang semua yang ada di sini dalam perkara A pendapatnya adalah A. Itu pendapat saya. Itu ilustrasi loh ya, ilustrasi. Ilustrasi. Nah, contoh gampangnya misalkan dalam tapi yang masyur ya ikhwannya, terkait dengan masalah menggerak-gerakkan jari. Khilaf di kalangan para ulama ikhwan, khilaf ilmiah. Saya pribadi merojekan nggak pakai gerak-gerak diem saja. Saya anggap ini yang paling sahih riwayatnya yang mengatakan menggerak-gerakkan dhaif. Kalau saya ustadz yang baik, saya akan mengatakannya ikhwan, ada ikhtilaf panjang di kalangan para ulama. Letak ikhtilafnya itu adalah perbedaan eh, pandang para ulama terkait dengan sebuah hadis. Masalah ilmiah hadis. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Saya pribadi mengatakan dhaif yang mengatakan menggerak-gerakkan tadi. Yang roji menurut saya adalah demikian. Antum baca, antum telah. Itu yang baik. Ketika antum meyakini diem dengan tanpa menggerak gerakan jari itu yang rojek Jangan menjadi, jangan mengingkari dan harus toleransi dengan pendapat yang lain yang menggerak-gerakkan. Itu keterangan para orang. Itu, itu namanya ilmiah mengajari orang untuk itibau dalil. Ya nggak beres. Ini tempat saya. Selama antum berada di masjid saya ini semuanya harus diem. Tidak boleh menggerak gerakan jarinya. Ada yang gerak-gerak jarinya tak usir dari sini. <laughs> <laughs> Itu namanya apa ya, Itu namanya mempelajari umat untuk taklid. Itu bukan sifat dai yang mulia. Tadi <clears throat> paham ya? Dari sisi awamnya tadi harus berkembang dong. Jangan puas dengan jadi orang awam gitu loh. Hah? Saya awam Ustaz, jadi saya enggak. ngerti saya sama uh, eh, fulan ajalah gitu. Apa kata dia? Nggih. <laughs> Hai, Anda harus bisa berkembang. Belajar terus, kaji, telaah. Ustaz ada bukunya Ustaz Ada Ini bukunya Aduh Ustaz Gundul KB kayak semuanya Ustaz Ada kata terjemahannya Ustaz Oh ada Ini terjemahannya Telah kaji Gak paham Terangkan sama Ustaz Gimana Ustaz Ilmiah Berkembang para itu Sebatas kemampuan dia Ustaz yang baik tadi itu senantiasa mendidik umatnya, mendidik para madu'unya untuk itibak dalil, tidak tahu <clears throat> tulisannya wangil banget <clears throat> Apakah ada perbedaan antara ta'asub dan taklid? Taklid itu buah ta'asub. Barakallahu Di antara apa? Di antara mafsadat ta'asub adalah tersebarnya taklid buta. Ya kurang lebih lah ya kan. Orang yang taklid buta ya bakal ta'asub, orang yang ta'asub ya bakal taklid buta gitu. Barakallahu Kurang lebih. Seringkali dibawakan satu rangkaian ada para ulama ta'assub dan at-taqlidul a'ma taklid buta <clears throat> barakallahu fikum nah dan sering masyaikhna memberikan tanbih peringatan-peringatan supaya jangan ta'assub pada diri mereka masing-masing yang masyhur sampai ke saya walaupun saya nggak pernah berjumpa dengan beliaunya barakallahu fikum dan itu masyhur di di, kalangan tolabahnya Asyikh Al-Asyikh eh, Al-Alamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah itu biasa di, di majelisnya itu menyatakan di hadapan seribuan murid-muridnya dia mengatakan la yuqalliduni illa ghabi tidak ada yang taklid kepada saya kecuali orang goblok afan tak kasih bahasa kasar supaya kamu ngerti bagaimana jeleknya taklid. Tidak ada yang taklid sama saya kecuali orang goblok. Itu seorang guru, pengajar apa ya? Mengajarkan pada murid-muridnya untuk berkembang, ittiba'ud dalil, ittiba'ul haq, ta'zimul haq. Itu yang namanya uh, seorang alim sunni. Gitu ya. Itu ada salahnya. Ulama kita mengatakan la tuqallidu syafi'iyan wal auza'i wal thawri wa khudh min haitsu akhadhu. Kamu jangan takut sama Syafi'i, jangan sama Auza'i, jangan sama Auza, jangan sama Thauri. Ambil dari mana mereka mengambil? Alkitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Gitu ya. Gitu ya. Ha -ha. Kalau saya bisa ngomong, la yukalliduni illa <laughs> apalagi saya ya betul-betul goblok itu kalau saya ada orang yang takut orang semacam kayak saya ini Eh, se sekelas alim Syekh Mobil bin Hadi aja dikatakan kopi takut sama saya eh, ada kelas itu nemen goblok gitu ya eh, nemen goblok kalau sampai ada orang yang fanatik sama saya eh, ada kelas itu hmm, hmm. quwata Jangan dulunya ya, perasaan kok lama banget ya nah, ini berarti ada yang nggak beres ini badan saya ada, ada lagi ada lagi yang error nih. biasanya kalau saya duduk tahu-tahu sudah dua jam gitu. ini kok lama banget ya Masya Allah Nah, tahu banget pertanyaannya ini. apabila kita menabung di bank senilai satu juta. Kemudian setelah satu tahun tabungan menjadi satu juta dua ratus ribu. Apakah kita ambil semua, kemudian yang dua ratus ribu kita gunakan untuk apa supaya jangan terjatuh dalam riba? Masya Allah. Ya Allah. Ya yang pertama, <clears throat> menaruh uang di bank itu pada hukum asalnya tidak boleh dikarenakan ada unsur tahun dengan pihak bank tadi dikecualikan oleh para ulama kita karena suatu, suatu kondisi kalau kita khawatir uangnya hilang itu fatwa kibar ulama kita di zaman sekarang ini sehingga sifatnya untuk keamanan gitu ya. khawatir hilang taruh di bank Para ulama sekarang sepakat tidak boleh menaruh uang di bank untuk mengambil kemanfaatan bunganya. Bunganya itu adalah riba. Tidak boleh makan harta riba. Paham sampai sini? Baik. Sekarang kalau ada orang yang naruh uang di bank dikarenakan sebuah keamanan, terus ada bunganya, diapain bunganya tadi itu? Sebagian ulama kita berpendapat jangan diambil. Nanti digunakan oleh pihak bank untuk perkara-perkara yang jelek. Nanti digunakan untuk uh, apa namanya membantu orang kafir, memerangi kaum muslimin dan segala macamnya. Ya, itu pendapat ulama yang lain mengatakan diambil, tetapi bukan untuk pribadi. Diambil untuk fasum, fasilitas umum, perkara-perkara yang merendahkan, yang yang direndahkan. Ada beberapa pendapat bisa untuk fakir miskin dan segala macam. Yang penting bukan untuk kita yang memilih Begitu ya, Pak. <clears throat> gitu ya. Nah. Itu kayak jamnya gak gerak-gerak itu ya, Pak. Allah <laughs> Eh, Allah Ustaz. Nah, gak, gak gerak-gerak gitu loh. Tengah 12 terus ini. Uh, Allah Ustaz. Tayyib. Apa sikap kita? terhadap ustadz yang dalam beberapa hal ada pendapat yang menyimpang. Masya Allah. Sesungguhnya nggak perlu saya jawab, sudah saya terangkan dari mulai awal sampai terakhir pengajian tadi. <laughs> Iya, gitu ya. Antum apa, -apa? Saya misalkan ada beberapa pendapat saya yang menyimpang. Bagaimana sikap antum kepada saya? Hah? Jangan diikuti apanya, sayanya. Hah? Jangan diikuti. Kenapa nggak diikuti? Hah? Hmm. Gampang jawabannya. Nah, iya. Makanya kalau apa namanya menimba ilmu itu pegang kaidahnya. Semua contoh gampang penerapannya. Jadi kan dijelaskan, prinsip kita itu ialah ittibaul haq, qabulul hak, ta'zimul hak, Ini antum camkan terus sampai mati ikuti kebenaran terima kebenaran dan agungkan kebenaran itu perintah Allah dan Rasulnya kepada kita walaupun menyelisihi siapapun walaupun menyelisihi ustadz kamu sendiri ketika anda mendapati ustadz saya kok ada pendapat yang menyimpang itu jangan Waduh, ustaz saya ya, saya dari mulai dulu ya taklim sama beliau itu. Gimana ya? Itu ustaz saya ya, gitu. Ah, masa beliau menyimpang sih? <laughs> itu sudah gejala-gejala gak beres. Virus virus ta'asub sudah mulai menjalar di dalam darah Anda. Segera antum keluarkan. kelas itu. Ngerti salah ya kamu katakan salah. Selesai urusannya. Jangan diikuti. Ustadz itu walaupun sealim apapun, setinggi apapun ilmunya, manusia biasa. Banyak salahnya, banyak dosanya, banyak khilafnya, dan itu pasti. Ya Pak ya? Nah, iya. Dan Ustadz saya gimana ini? Ah, nggak mungkin salah lah, masa Ustadz kok salah gitu. Loh, apa sih? Kayak malaikat Itu Ustadz. Salah katakan, iya dengan ilmu yang saya miliki dengan bimbingan dalil yang saya punya Ustadz saya salah dalam perkara ini salah dia dia yang pertama kan gitu ya dikarenakan dia adalah orang yang alim ustadznya antum sendiri antum tergerak hatinya untuk memberikan sebuah nasihat meluruskan beliau yang terpenting itu yang pertama tadi salah dia luruskan datang Afan Ustaz eh, bukankah itu bahasanya yang bagus dong nah, bukankah begini begini begini begini begini begini Ustaz masa iya Ustaz kan bukankah begini begini begini begini gitu. Eh, kenapanya kok saya pernah gini gini Ustaz kok gini gini gini gini gini bukankah begini begini begini Ustaz? ya asyik cara cara baik-baik terima alhamdulillah nggak terima nah itu live harus lah itu yang <laughs> Pak Ikhwan nah Ikhwan apalagi kalau kemudian kesalahan-kesalahan pendapat tadi itu barakallahu berkaitan dengan masalah-masalah yang sifatnya akidah sifatnya masalah prinsip sifatnya masalah manhaji itu harus betul-betul lebih serius untuk meluruskan beliaunya barakallahu gitu ya yang mau dimaukan sekarang ini terus gimana Ustaz? Kalau ada Ustaz yang semacam itu, ada beberapa hal yang menyimpang-menyimpang. Saya tahu dia salah Ustaz. e, boleh nggak masih taklim sama dia ya? Nah gitu biasanya ya. Pertanyaannya para ikhwah-ikhwah itu. e, boleh nggak Ustaz? Saya taklim sama dia Ustaz. Jawabannya dia ya. jawabnya eh, Jawabannya gimana ya? Allah musta'an. Hadir ya. Waktunya kayaknya nggak cukup ini. Sesungguhnya sudah sering saya sampaikan di majelis-majelis eh, terutama ketika di di di Worosalam ketika mengkaji kitab eh, arba ini itu ya. Seperti yang mungkin pernah saya utarakan terkait dengan bab talak di ilmu mempelajari ilmu Islam itu mengajarkan kepada kita harus selektif dan ketat terkait dengan orang yang menyampaikan ilmu kepada kita. Kaidah besar, prinsip mulia disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum Sesungguhnya ilmu ini adalah agama Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini Itu prinsip besar Sehingga dalam bab Dalam bab talaki ilmu Tidak bisa sembarangan kita mengambil ilmu ya Dari seseorang Disebutkan oleh para ulama kita ketika menjabarkan pernyataan Muhammad bin Sirin ini Banyak sekali pihak-pihak yang tidak mungkin kita ambil ilmunya Mau disebutkan? Mau disebutkan? Oh, iya, sangat iya. <laughs> Yang pertama ialah sahibu hawa. Jelas. Pengikut hawa nafsu. Ahli bid'ah. Orang-orang yang punya pemahaman-pemahaman bid'ah, yang punya pemahaman-pemahaman sesat, yang punya pemahaman-pemahaman menyimpang. Ini dinaskan oleh Imam Malik rahimahullah. Sahibu hawa. Tak ingatkan. Seseorang itu dinyatakan sebagai sahibu hawa tidak dipersyaratkan harus menyelisihi seluruh prinsip-prinsip ahlu sunnah. Mudah-mudahan tuh paham yang saya katakan ini. Saya ulangi lagi. Seseorang itu dinyatakan sebagai sahibu hawa, sebagai orang yang menyimpang. Tidak ada persyaratan harus menyelisihi seluruh prinsipnya ahlu sunnah. Baru dikatakan sahibu hawa. Tidak. Satu prinsip saja dari prinsip-prinsip dasar ahlu sunnah dia selisihi. Itu sudah keluar dari garis ahlu sunnah masuk kepada lingkaran muslim yang menyimpang. Satu tok ya kan. Satu tok. Ini tolong camkan baik-baik. Sebagian ikhwah-ikhwah kita ini barakallahu fikum <clears throat> ketika disampaikan penyimpangan-penyimpangan yang ada mengatakan oh, cuma satu tok aja kok. Satu, dua, tiga, empat itu sedikit aja penyimpangan sudah dikatakan sebagai orang yang menyimpang. Maunya berapa? <laughs> Maunya berapa? Maunya berapa coba? Maunya berapa? Sebutkan angkanya sama saya. Maunya berapa? Sepuluh Ustaz. Dalilnya mana Anda mengatakan sepuluh? Dalilnya mana? Kalau antum telusuri dari mulai sejarah salaf, sejarah penyimpangan-penyimpangan sekte-sekte yang sesat, dari mulai khawarid, syiah dan segala macamnya. Anda perhatikan, mereka sudah dinaskan dan dinyatakan sebagai orang yang menyimpang oleh salafun soleh dengan satu dua penyimpangan yang ada pada mereka. Tidak nunggu seluruhnya gitu. Kau khawarij, kenapa dikatakan sebagai khawarij dan dikatakan sebagai menyimpang? Berapa poin? Berapa poin ketika itu? Apa yang satu itu? Nah, itu kan sebabnya penyimpangan penyimpangan pemahamannya. Satu, dikarenakan mereka mengkafirkan orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah secara mutlak pada masa itu. muka Mushaf mengatakan inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Satu penyimpangannya sudah disikapi sedemikian rupa oleh salafun saleh. Baca Quran, baca Quran. Puasa, puasa. Quran sunnah, Quran sunnah. Khawarij, Quran sunnah. Mendakwakan Quran, mendakwakan sunnah dan segala macamnya. Oh iya. Apa kamu bimbingannya? Quran sunnah. Pemasalah, pemahaman salah, Mantap, mantap. Gitu. Satu penyimpangan takfir dikatakan sebagai khawarij. Syiah pada masa itu. Kenapa dikatakan menyimpang? dikarenakan pemahaman mereka yang hulu melampaui batas terkait dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arba. Satu penyimpangan. Ketika itu minggir. Qadariyah para zaman tabi'in Ma'bad al-Juhani tidak dikatakan sih Qadariyah dan dia menyimpan yang satu penyimpangan mengingkari takdir. Yang lainnya kamu cek podo ae, salate podo, Qur'annya sama, hadisnya sama, sunnahnya sama, semuanya sama yang berarti cuma satu, dia ingkar takdir. Dan terus demikian. Satu persatu ketika setan muncul, itu kali pertama muncul dan dinyatakan menyimpang, itu dari satu penyimpangan. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang banyak, ada yang seambrek. Tergantung penyimpangannya masing-masing. Itu yang pertama. Jadi cepat ini sekarang larinya jarum jarum jam ini. Tadinya lambat kan sekarang cepat ya. Barakallahu Ini yang pertama, yang tidak mungkin untuk ambil ilmu daripada sahibu hawa. Ya, sahibu hawa. Tanda ingatkan, tidak harus menyelisihi seluruh prinsip-prinsip ahlu sunnah dikatakan sahibu hawa itu menjadi satu prinsip saja sudah dikatakan sebagai sahibu hawa tidak bisa diambil ilmu daripadanya yang kedua <clears throat> ialah al-masbuhun. Dikatakan sebagai sahib syubha. Orang-orang yang di otaknya full subhat. Gitu ya, al-masbuhin orang-orang yang ahli subhat. Banyak subhatnya. Banyak hal yang aneh-aneh. Walaupun dia belum difonis sebagai ahli bid'ah belum difonis sebagai mubtadi' bal Belum ya ikhwan. ini bahasa sebagian orang sekarang masih salafi. Barakallahu. Kalau ulama kita nggak mengatakan salafi, masbuhin. Sahibus syubah, orang-orang yang memang full syubhat, banyak syubhatnya. Walaupun masih kata bahasa mereka masih salafi, saat belum hizbi belum difonis sebagai seorang mubtadi umbal. Yang ketiga, al fatanun atau sahibul fitnah. Seseorang yang terbiasa mengobarkan hati fitnah. Menyemarakan yang namanya fitnah. Menyebarkan yang namanya fitnah. Ini pun juga tidak bisa diambil ilmu daripadanya Walaupun dia belum dikatakan sebagai mubtadi'un Udhal Bahasa sebagian ikhwan Masih salafi Ustaz ya, Bahasanya fatanun Fatan Yang keempat Hah? Sayyiul akhlak Orang yang jelek Buruk kasar akhlaknya. Ya, kalau orang awam melihatnya sih bukan ustaz, preman. Dikarenakan akhlaknya yang rusak, akhlaknya yang kasar, akhlak yang bejat, tidak ada norma, tidak ada etika, tidak ada adab, gara ada sopan santun. Walaupun dia tidak dikatakan sebagai mubtadi umbal, kata sebagian ikhwah masih salafi Ustaz. Jadi saya ulang-ulang ada maknanya loh ya. Ada maknanya itu ya. Masih salafi Ustaz. Ini nggak bisa. Kalau poin pertama, kedua, ketiga jelas dikarenakan pembahasan pemahaman yang menyimpang, fitnahnya, syubhatnya. Adapun yang keempat ini ya satu hal yang harus antum camkan baik-baik. Di zaman salafuna soleh terdahulu barakallahu fikum dan merupakan kebiasaan salaf mereka itu menimba ilmu agama Allah dari seorang alim itu tidak semata-mata talakil ilm tidak semata-mata menimba ilmu tapi juga talakil akhlaki wal adab menimba akhlak dan menimba adabnya dalam biografi Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah disebutkan ketika belum mengadakan majlis ilmu yang datang itu ribuan orang uluf uluf Disebutkan ya ikhwan, yang nulis yang nulis itu beberapa orang saja. Ini yang talaki ilmu nulis itu. Wah, beberapa orang saja. Yang datang ini para ulama semua ini, karena beliau ini imam besar. Selebihnya itu menyaksikan akhlaknya beliau. Bukan jiping lo ya, ngaji kuping artinya dia orang awam nggak ngerti ilmu jiping. Enggak, ini para alim, imam besar yang datang yang habib di depannya para ustadz gitu ya, para dai, para syekh yang lainnya. Nah, ada sebagian orang yang masih ya tulabul ilmu segala macam yang masih pemula gitu. Itu yang nulis semangat. Para ustadznya, para dai-nya, para syekhnya itu memandangi dan menyaksikan akhlaknya beliau. Bagaimana akhlaknya, bagaimana perangainya, bagaimana sopan santunnya, bagaimana adabnya, tutur katanya dan segala macamnya, bagaimana beliau menjawab pertanyaan, bagaimana beliau membahasakan, bagaimana beliau, beliau mengutarakan dan segala macamnya. Itu yang dipelajari. Intinya apa? Barakallahu Belajar ilmu agama itu harus kepada sahibul adab. Seorang ustadz yang punya adab, yang punya akhlak yang mulia, yang memiliki akhlakul karimah. Barakallahu Sehingga ya nggak mungkin diambil ilmu sayyul akhlak. Sehingga salah besar kalau ada sebagian orang yang mengatakan dalam kitab-kitab ulama itu yang ada adab murid kepada guru. Tidak ada sebaliknya itu adab guru sama murid itu tidak ada. Ada yang ngomong demikian ya Evan? Ya nyata sih, cuman saya mendengar gitu, cuman geleng-geleng kepala saja. Ya. Allah Ini pura-pura nggak -pura ngerti atau memang bodoh beneran? Nah, itu disebutkan ditegur ya tadi di kalangan orang-orang elit ini ya Ustaz ini banyak ikhwan yang komplain katanya antum kok kayaknya kasar, arogan dan segala macamnya gini gini gini. Apa nggak sebaiknya diperhalus bahasanya Ustaz? Apa nggak sebaiknya gini gini gini gini? Dalilnya mana yang mengatakan akhlak Ustaz sama murid? Tidak ada dalilnya. Mana kitabnya? Tidak ada kitab ulama yang membuat judul judul adab guru pada murid. Tidak ada itu. Yang ada itu kira adab murid kepada gurunya. Anda dengar astagfirullahaladzim Apa tidak pernah membaca keterangan ulama terdahulu Apa tidak mengerti bagaimana salafun soleh Atau darusurnya goblok Tapi diustadkan gitu Allahul musta'an Aku Baru empat Tambah lagi tidak? Tambah lagi mana? Ini jarumnya semakin cepat larinya ya Pak Tadi lambat banget, sekarang cepat banget ya. Eh, yang kelima orang yang jahil. Orang yang keilmuan tidak ada ilmunya, walaupun dia khatib, orator. Dikatakan khatibun jahil. Atau dikatakan mutamasyikh, sok jadi syekh tapi dia jahil. Hah? Atau sekarang ini sok diustadkan tapi goblok. Hah? Eh, dari semisalnya. Ini tidak bisa diambil. Barakallahu Yang berikutnya dinaskan oleh Imam Malik rahimahullah wa rajulun dzu fadlin wa salahin la ya'rifu ma yuhaddithu bih. Orang yang saleh, orang yang mulia, punya fadilah, Masya Allah, orang yang tayyib, orang yang khair. Soleh, bagus, sunni, ahlu sunnah Tapi tidak ngerti apa yang disampaikan tidak faham, tidak mengerti apa yang dia sampaikan. La ya'rif ma yuhadithu Itu pun juga tidak diambil ilmunya. Walaupun orang soleh, walaupun akhlaknya mulia, walaupun dia seorang sunni, salafi, rajulun fadil, bukan sahibul fitnah, bukan sahib syubhat. Rajul fadil. Tapi la ya'rif ma yuhadithu Tidak ngerti apa yang dia sampaikan. Ngomong apa gak ngerti ini. Bingung ini, ngomong apa ini. Ustaz ngomong apa ini nggak ngerti saya mau ngomong apa ini apa Ustaz atau kan Ustaz ya orang yang bilang sama saya saya Ustaz saya ngomong apa ini ngomong apa ya Pak <laughs> yang maksud eh, tidak bisa mengutarakan apa yang ada dalam benaknya dia pada pikiran dia pada ilmunya dia oh boy Ya, oh, boy. jangan diambil dari dia Walaupun dia orang yang soleh Orang yang sangat mulia Dan masih panjang lagi pembahasannya Hadawa Sehingga dalam bab talakin ilm Itu lain pembahasan Dari sini Saya ingin menyampaikan kepada antum Mohon, mohon maaf pada para, para takmir Kalau adanya agak ditunda sedikit gitu ya Tidak apa kan? Tidak apa ya? <clears throat> dari sini para kelas hukum ini saya ingin menyampaikan kepada antum Ketika ada seorang ustadz, seorang dai ditanya, "Ustadz, kalau saya belajar sama fulan gimana, Ustadz?" Kemudian sang dai mengatakan sama dia janganlah. Dia itu orangnya begini, begini, begini, begini, begini disebutkan terkait dengan akhlak yang kurang bagus, kemudian eh, nggak e, punya hikmah dalam cara dakwah, e, suka bikin fitnah, bikin masyakil di banyak tempat dan segala macamnya. Dia janganlah itu jangan difahami ustadz ini telah mentahdir orang itu. Jangan difahami ustadz ini mengklaim dia sebagai ahli bid'ah atau sebagai hizbi. Tidak. Maknanya ustadz ini tidak menerangkan ya akhi, orang itu tidak layak diambil ilmunya, tidak masuk kriteria. Walaupun dia seorang sunni, seorang salafi, orang yang punya ilmu, tapi tidak dalam perkara-perkara lain yang terkait dengan talaki ilmu. Paham yang maksud? Faham ya, Ikhwan? Lu kenapa? Ya dikarenakan dikarenakan ikhwan-ikhwan itu ya. Banyak dikarenakan para ikhwa-ikhwa itu seperti itu. Hah? Ketika ditanya, Ustaz, gimana hukumnya taklim sama Ustaz Fulan? Kalau saya sih, saya sarankan jangan sama dia ya. Dia aja orangnya begini, begini, begini. Banyak kasus sampai ke di telinga saya kasus terkait dengan Ustaz satu ini bikin masalah banyak di banyak tempat ini. Janganlah nanti aja langsung disiarkan. Ustadz Fulan, mentahdir Ustadz Fulan. Disiarkan lagi. Hizbi, hizbi, sudah hizbi. Ditahdir sama Ustadz Fulan. La haula wa quwata illa billah. Banyak hal ya Ikhwan terus terang yang saya dengarkan yang beredar di permukaan. Saya dengarkan saya geleng-geleng. Kok jadi kayak gini ya? Ini apa karena memang nggak punya ilmunya atau karena pada goblok semua ya? kelas itu kok tidak mengerti prinsip-prinsip yang yang jelas semacam ini gitu La haula wala quwata illa Al-muhim tolong dijamkan baik-baik hal yang tadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan jam 12 kurang 10 sudah masuk waktunya azan.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 Fadhlu hafizakum.